Alhamdulillah pada kesempatan petang ini Ba'dal Maghrib hari Senin malam Selasa 29 Maret 2021 bertepatan dengan 16 Syaban 1442 Hijriah kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Siyami Ramadan kumpulan hadis-hadis yang sahih dalam permasalahan fikih puasa Ramadan yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi ke-104. Namun sebelum kita masuk kepada kajian fikih seperti biasa kita menjadikan badal maghrib ini sarana untuk latihan khutbah bagi santri-santri yang belajar di sini. Maka dipersilahkan kepada saudara kita Aiman untuk memberikan ceramah dari apa-apa yang Allah mudahkan kepadanya. Fadal. Disambung tasmi. Bismillah. Qala al-muallif fi kitabih al-akhbar as-sahihah fi ahkam siyam Ramadan. Masih di dalam bab yang ke-15 dan pembahasan hari ini kita akan membahas waktu jawazil fitr lil musafir mutlaqan hal safar qabla al fajr atau ba'da al fajr. Apa maknanya? Waktu jawaz al iftar lil musafir itu kapan? apakah boleh dia makan kapan saja atau kalau sudah sampai di tempat perjalanan atau setengah perjalanan dan sebagainya. Maka ketahuilah ya ibadah Allah penjelasan tentang kapan waktu bolehnya bagi seorang yang musafir untuk berbuka itu ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, keadaan yang mutafakun alaih bila khilaf. Dan keadaan yang kedua, muhtalifan fihima. Terdapat khilaf keduanya. Keadaan pertama yang tidak ada khilaf, gambarannya adalah an yabda as-safar qoblal fajr Au yatla'ul fajr wa huwa musafir. Wa yanwil fitr fayajuz lahul fitr ittifaqan. Permasalahan kita adalah seseorang yang sudah meniatkan safar. Dia akan safar. Dan dia akan berbuka dari safarnya. Memang sudah berniat bahwa dia akan berbuka karena dia mengetahui perjalanannya akan masyakoh. Seperti sekarang ini misalnya dia akan safar ke Padang atau ke Pekanbaru hanya menggunakan motor. Maka masyakoh. Bisa jadi kepanasan dan sebagainya. Yang jadi permasalahan di sini, kapan bagi dia boleh untuk makan? Maka di sini ada beberapa perkara, beberapa keadaan. Keadaan yang pertama yang Mutafakun alaih. Tidak ada khilaf padanya boleh dia itu makan seperti orang-orang yang memang tidak berpuasa. Sehingga mulai dari tulu il fajr dia boleh makan. Namun keadaannya kapan? Keadaannya di mana dia safar sebelum fajr. Seperti seseorang yang akan berangkat ke Padang, dia safar sebelum fajr. Misalnya dia safar jam 4.30. Dan dia sudah meniatkan kalau nanti itu akan berbuka. Karena nanti jam 9, jam 10 ada di Silungkang dan sebagainya dalam keadaan kepanasan. Maka dia akan berbuka nanti. Maka nanti berbuka sekarang pun boleh berbuka. Jika dia safar sebelum fajar ataupun di saat sedang fajar, dan memang dia berniat untuk berbuka, maka ittifaq kaum muslimin tidak ada ikhtilaf boleh dia makan. Kapanpun. Karena memang dia safarnya sebelum fajar. Ataupun di saat sedang fajar. Maka kapanpun dia makan boleh. Adapun di sana ada dua keadaan yang terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Keadaan ini adalah seseorang yang memulai safarnya setelah fajar. Dan di saat sebelum fajar dan setelah fajar menyingsing, misalnya orang ini berniat safar ke Padang, dia akan safar mulai dari jam 10. Maka di pagi Ramadan dia berada di rumahnya dan belum safar. Namun dia akan safar jam 10. Maka di sini terjadi ikhtilaf. Apakah boleh dia makan di jam 7, 8, 9? Atau setelah fajar jam 6, 7, 8, 9? Ada 4 jam dia masih tinggal di negerinya, di tempat mukimnya, di Damas Raya, apakah boleh dia berbuka seperti orang-orang yang memang berbuka puasa, padahal dia memang berniat untuk berbuka. Maka terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Berpendapat Abu Hanifah dan Malik serta asy dan riwayat dari Imam Ahmad tidak boleh baginya untuk berbuka Maksudnya pagi itu tidak boleh untuk berbuka. Jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, dan jam 10 dia safar itu tidak boleh berbuka. Kenapa? Karena katanya masih dalam keadaan mukim. Dan pendapat yang kedua, pendapat Ishak Ibn Rahawih dan Imam Ahmad dan ini adalah ikhtiar dari Imam Ibn Taimiyah. Dan ini adalah ikhtiar dari Syekh kami Mukbil Al-Wadi'i. Dan begitu pun dari pendapat kami di dalam matan. Maka boleh seseorang ingat, awas, pahami. Boleh seseorang memang berniat besok. Sekarang kita misalkan bulan Ramadan. Besok dia memang mau safar ke Padang hanya dengan motor. Dan motornya sudah tua. Mungkin sampai di sana 8 jam. Maka di sini dia harus safar dari pagi hari. Karena di sana ada yang menunggu ba'da zuhur, uh, ba'dal asr ataupun ba'dal maghrib dia mempunyai janji. Maka di sini dia harus bergegas dari pagi. Maka dia meniatkan untuk berangkat jam 9 pagi. Dan di sini dia sudah mengetahui bahwa motornya tua dan sebagainya, dia akan kepanasan. Dan dia akan berbuka. Sehingga orang ini berniat sudah berbuka. Maknanya dia memang berniat pasti masyakoh. Maka saya akan berbuka. Sebelum safar dia sudah berniat. Sehingga di pagi harinya itu memang dia sudah berniat. Bahkan di sini dia akan berangkat jam 9. Di sini permasalahannya bolehkah dia berbuka Jam tujuh dia ngopi di rumahnya. Padahal belum safar. Itu yang jadi masalah. Maka sebagian ulama mengatakan Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i tidak boleh kecuali dia telah safar baru makan. Dan kebalikannya Ishaq bin Rahaweh, Imam Ahmad dan Ikhtiar Ibnu Taimiyah dan Syekh kami Mukbil serta madhab kita di dalam bab adalah boleh berbuka. Jadi berga, jadi bagaimana? Jadi di saat dia sebelum safar jam 9, maka dia sarapan. Ramadan, iya Ramadan. Karena dia memang mau safar. Maka ini pendapat yang kedua yang membolehkan. Lalu mana yang rojeh? Yang rojeh seperti dirojehkan oleh penulis bahwa madhab sarapan dulu di rumah itu boleh. Karena memang dia sudah menyiapkan untuk safar dan akan berbuka karena akan ada masyakoh padanya di jalan. Ya sudah, buka saja dari awal. Seperti itu. Mana pendalilan dari ucapan kita dibolehkan berbuka dari jam 7, jam 8, sebelum safar. Pertama keumuman ayat yang dijadikan wajah pendalilan oleh penulis di dalam matan. Pertama ucapan Allah Jalla wa Ala, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhor. Ini wajah pendalilan, pentarjihan bolehnya berbuka di rumah meskipun belum safar. Mana pendalilannya? safarin. Maka safarin di sini dalam keadaan nakirah biwujud at atanwin. Au ala safarin. Maka nakirah wa huwa ya'ti fi asar. Famang kana. Maka man barang siapa siaku sarf. Faidan safarin huna nakirah fi siyaq yufidul umum. Idan yu'ammu fi ay waktin minas safar qabla il fajr au ba'da zawal pemangkana minkum maridon au ala safarin ay idza kana syakhs arada an yusafir fa idan safar huna am safar qabla fajr au safar ba'dal fajr al muhim mungkin finahar nahar ramadan ba'da zawal jam 2 jam 1 Al-muhim hada rajul yan bibi safar wa hunna am safar fi ay waqt. Al-muhim fi nahar Ramadan. Bisa di tengah hari, bisa di waktu duha, bisa di setelah sholat fajar jam 7, jam 6. Al-muhim di sini bersifat umum. Maka ini wajah pendalilan dari ayat Al-Quran. Dan wajah pendalilan dari hadis hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah terulang hadis ini sehingga kita terjemahkan langsung keluar dari Madinah ke Makkah. Fasomahata balagha usfan. Maka Nabi di sini berpuasa sampai kepada usfan. Maka Nabi berniat memang safar. Eh, berniat puasa dalam safarnya. Fa'aftara hatta Makkah. Namun dia berbuka di saat mendekati kepada Makkah. Maka berkata Ibnu Abbas, "Fatsama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aftara." Kemudian Nabi yang tadinya berpuasa lalu berbuka. Maka di dalam hadis ini hadis yang mutafakun alaih dan juga hadis Jabir yang disebutkan di dalam matan juga dari ibni Abbas mutafakun alaih dan juga datang dari Jabir ibni Abdullah yang kisahnya sama maka di dalam hadis-hadis ini Poin pendalilannya adalah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam safar ba'dal fajr dan dalam keadaan berpuasa. Namun di saat terjadi masyakkah pada para sahabat dan mungkin pada dirinya karena mau berjihad, maka Nabi berbuka setelah asr di Usfan. Maka inilah dari wajah pendalilan dan pendalilan yang paling kuat pendalilan yang datang setelahnya. Seperti disebutkan di hadis Muhammad ibni Ka'ab. Anahu qala Ataitu Anas ibn Malik fi Ramadan Wahuwa yuridu safaron. Berkata Muhammad ibn Ka'ab, seorang tabi'i, aku mendatangi Anas ibn Malik di saat bulan Ramadan. Wahuwa yuridu safaron. Dan dia menginginkan untuk safar. Maka kalimat wahuwa yuridu safaron, kalimat yuridu fi'lun mudore. dimakna dia hendak untuk safar. Maknanya Anas masih di rumahnya. Waqad ruhilat lahu rahilatuhu wa labisa thiyabas safar fada'a bi ta'amin fa'akala. Maka kemudian di saat hendak dia safar telah menyiapkan tunggangannya dan menggunakan pakaian pakaian safar yang khusus fada'a bi ta'amin undur huna faqala at-tabi'i Muhammad ibn Ka'ab maka Anas sebelum safar telah menyediakan tunggangannya dipersiapkan dan pakaian safar sudah dipakai fada'a bi ta'amin maka Anas meminta makanan dikedepankan ada belas safar. Maka belum safar. Fa'akala. Maka kemudian Anas makan dan dia masih tinggal di tempatnya. Belum safar. Seperti tadi, kita di Damas Raya mau safar jam 9 ke Padang. Namun karena safarnya masyakoh, pasti akan berbuka nanti di Silungkang misalnya. Maka boleh untuk berbuka Meskipun masih di Darmasraya. Eh, malam. Meskipun masih di tempat dia mukim. Dan pendalilannya seperti asar Anas ini. Maka Anas di saat hendak safar, mempersiapkan tunggangannya dan menggunakan pakaian safar, maka da'a bi ta'amin fa'akala. Dia meminta makanan Kemudian setelah itu dia makan. Fakultulahu maka berkata Muhammad ibnu Kaab. Sunnah, kola sunnah, sumarokiba. Apakah ini dari sunnah? Dikatakan naam dari sunnah. Kemudian anak setelah makan itu dia naik tunggangannya. Maka inilah pendalilan yang sangat jelas. Selain dari ayat tadi, "Pemangkana minkum maridon aw ala safarin faidatun min ayamin ukhar", maka bolehnya seseorang yang safar untuk makan dan minum lafaz safarin nakirah, maka safar kapanpun terserah. Yang jelas dia bisa berbuka kapanpun. Dan hadis dari Anas Bagaimana Anas makan masih di tempatnya, di rumahnya, sebelum dia naik kepada tunggangan, ini menjadi pendalilan. Bahwa Anas memang berniat hendak safar dan akan berbuka di jalan, maka dia sarapan. Sehingga boleh orang yang musafir tidak mesti berbuka di tengah jalan. Tentunya di pinggir jalan. Kalau di tengah jalan nanti ditabrak mobil. Maknanya di saat sedang safar baru dia buka, tidak tidak mesti seperti itu. Karena ada hadis Anas. Lalu hadis Anas mahaluh. Hadis Anas ini jika sahih menjadi pendalilan bagi kita. Maka hadis Anas dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi haddatsana Qutaibah haddatsana Abdullah ibnu Ja'far an Zaid ibn Aslam an Muhammad ibn al-Munkadir an Muhammad ibn Ka'bin Anahu qala ataitu Anasa ibn Malikin fi Ramadana. Kemudian disebutkan seperti yang kami sebutkan. Maka berkata Imam At-Tirmidzi, Abdullah ibn Ja'far huwa ibn Najih, Walid Ali ibn Abdullah al-Madini, karena Yahya ibn Ma'in yudha'ifuhu. Maka sanad ini doif karena Abdullah ibn Ja'far Dan dia Abdullah ibnu Ja'far adalah Walid Ali ibn al-Madini. Maka Ali ibn al-Madini imam muhaddis. Adapun bapaknya baif. Walakin lahu mutabah. Maka sanad yang pertama dari bapaknya Ali ibn al-Madini baif. Karena Ali, karena Abdullah ibn Ja'far hafalannya tidak begitu kuat. Walakin lahu mutabah telah diikuti. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi di Sunan Al-Kubra dari jalan Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Zaid bin Aslam an Muhammad bin munkadir an Muhammad bin Ka'ab dari Anas bin Malik. Maka di sini mutabaahnya Muhammad bin Ja'far wa huwa man Muhammad bin Ja'far ibnu Abi Katsir Al-Ansari. Eh, hey, sekutu. Maka Muhammad ibnu Ja'far ibnu Abi Katsir al Ansari az-Zurqi di sini rawi yang sikoh. Sehingga sanad ini datang dari bapaknya Ali ibnu Madini dari Zaid ibnu Aslam dari Muhammad ibnu Munkadir dari Muhammad ibnu Kaab dari Anas. Sanadnya doif namun telah datang mutabaah dari Muhammad ibnu Ja'far ibnu Abi Katsir al Ansari dan dia rawi yang sikoh. Maka oleh sebab itu Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i telah mensahihkannya hadis ini di kitabnya As-Sahih Al-Musnad min Malaysia fi sahihain. Maka dengan kesahihan hadis ini tidak menjadi masalah sekarang bagi kita. Maka mana madhab yang mendekati kepada dalil di saat seseorang hendak safar. Ayo kita simpulkan. Silahkan bersama kami. Permasalahan kapan seseorang yang meniatkan untuk safar agar berbuka. Ini masalahnya. Kapan seseorang musafir yang hendak berbuka di dalam safarnya, kapan dia makan. Permasalahan seperti ini datang dua perkara. Perkara yang pertama yang mutafakun alaih. Kapan mutafakun alaih? Jika orang ini safarnya sebelum fajar, maka ijma ataupun mutafakun alaih baginya untuk berbuka kapan saja waktunya. Karena dia safar jam 4 misalnya, sebelum fajar. Dia makan atau dia tidak makan. Sehingga dia niatkan safar sebelum fajar sehingga jam 6 dia sudah lapar. Ayo mana sarapan? Karena dia sudah safar, sudah bertolak dari rumahnya. Maka bertolak dari rumahnya jam 5, kemudian adzan fajar jam 5.30 misalnya, sekarang jam 5.10 misalnya. Dia safar jam 4.30, maka di tengah jalan sekitar 60 kilo adzan fajar. Maka dia sudah meniatkan dari sebelum fajar itu akan safar dan akan berbuka. Maka bagi dia halal mulai dari mendengar adzan sampai maghrib nanti. Mulai dari mendengar adzan fajar sampai maghrib tadi untuk berbuka. Ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Jika safarnya sebelum fajar, dia bertolak dari rumahnya, maka bebas. Dia makan jam setelah adan, jam 6, jam 7, yang jelas dia sudah keluar dari rumahnya. Ini yang la khilafah fi. Adapun permasalahan yang khilaf di sini adalah keadaan yang kedua. Di mana orang ini safar nanti jam 9 pagi. Dan safarnya dia sudah mengetahui dirinya akan masyakoh. Lebih baik dia berbuka. Seperti tadi saya ulang, dia di Mas Raya akan safar ke Padang, maka mulai dari jam 9 dia akan safar dan mempunyai motor yang butut. Apa makna butut? Gak tahu ya orang awak butut. Jelek sama juga. Maka motornya jelek akan sampai mungkin setelah 8-9 jam. Maka di tengah jalan dia akan kepanasan, kehausan, kelaparan. Maka dia meniatkan safar jam 9. Di sini baru terjadi khilaf. Disebutkan oleh Imam Malik, Asyafi'i, dan Abu Hanifah mengatakan, bolehkah dia sarapan sebelum dia safar jam 9? Tidak boleh. Jelis awal. Maka tidak boleh dia melaksanakan safar, eh, makan sebelum safar. Adapun pendapat Imam Ahmad dari riwayat yang rajih dari dia dan begitu pun Ishaq Ibn Rahawih korinnya dan ditarjihkan oleh Syekh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan ini pendapat Syekh kami Mukbil maka boleh dia berbuka sebelum dia safar. Sehingga dia safar jam 9, maka jam 7, jam 8, jam 6, boleh dia ngopi dulu. Boleh dia sarapan dulu. Kemudian naik kepada motor bututnya. Lalu mana pendalilannya? Pendalilan dari pendapat kita beristidlal dengan ayat Al-Quran dan beristidlal dengan hadis-hadis. Adapun ayat Al-Quran wajah pendalilannya famangkana minkum maridon au ala safarin. Barang siapa seorang dalam keadaan safar. Di sini safar nakiroh dengan wujud tanwin, fisiak, asar, yufidul umum. Maknanya safarnya bebas. Mau safar sebelum fajar ataupun waktu duha ataupun ba'da zawal jam satu jam dua bebas. Maka faidatun min ayamin ukhor. Tetap dia membayar kodoknya dan dohirnya dianggap sebagai yang telah berbuka. Maka berbuka kapanpun bebas. Dia safar duhur, maka sebelum duhur dia makan. Tidak apa-apa. Karena memang hari itu sudah diberikan ruksoh oleh Allah. Dan pendalilan yang lebih jelas lagi hadis dari sahabat Anas ibnu Malik. Yang mana Muhammad ibnu Ka'ab seorang tabi'i. Atau itu Anasan. Aku mendatangi Anas di bulan Ramadan. Dan dia hendak safar. Ini pendalilannya. Dia hendak safar. Jadi Anas belum naik kepada tunggangannya. Maka dia telah menyiapkan tunggangan dan mengganti pakaian untuk safar. Di saat hendak naik kepada tunggangannya, pada abi ta'amin. Maka Anas ibnu Malik meminta makanan sarapan untuk dimakan. Fakal. Kemudian diberikan makanan dan makanlah. Maka berkata Muhammad Ibnu Ka'ab. Sunnah? Apakah ini dari sunnah? Dikatakan iya dari sunnah. Maka kemudian naiklah Anas. Hendak safar itu baru naik. Kemudian setelah naik kepada tunggangannya. Kat asok maka dia tidak boleh eh, dia melaksanakan makan dan minum sebelum safar. Maka ini pendalilan dari Anas. Dan jika Anas Ibnu Malik melaksanakan yang demikian maka ini hanya sekedar pendapat Anas kita katakan. Namun kita katakan ini adalah marfu' Karena Anas mengatakan di saat ditanya oleh Muhammad ibnu Kaab dari sunnah, dijawab Naam ini dari sunnah. Maka di sini dia mengangkat perbuatan ini kepada perbuatan Nabi. Maka inilah dari permasalahan yang bisa kita berikan pada kesempatan malam ini. Kemudian masih ada waktu apa tidak? Hah? Berapa menit lagi? Tiga menit. Tiga menit. Hmm. Ya sudah kalau begitu kita cukupkan. Sudah 38 menit. Wa tapi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdulillah. Karena antum saimun maka kita cukupkan kajian kita.